الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه والهم بعد قال الشيخ رحمه الله خامس وعشرون باب ينكر دوا لما باب ما جاء في الكفان ونحوهم ما جاء في الكفان ونحوهم Kuhan wal kahanah bentuk jamak. Kuhan ini jamak taksir dari al-kahin قال رحمه الله تعالى روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فصدقه من أتعرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاته صلاة أربعين يوما nah, di dalam lafaz yang lain disebutkan tanpa lafaz fasaddafahu Nah, fasaddaqahu bima yaqul. Tanpa kalimat itu. dan beliau dia apa kejadian terjadi seperti ini dalam kitab-kitab beliau seringnya sama juga seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau rahimahumullah seringnya menukilkan hadis di sini berdasarkan mahfubat mereka. Jadi dari hafalan hafalan mereka. Jadi tidak melihat lagi ke dalam kitab. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin tertambah atau terkurang. Beliau sebutkan misalnya seperti di sini, rawah Muslim fi sahihi an ba'di azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hafalan beliau yang banyak, luas, sehingga kadang-kadang yang di, beliau sebutkan muslim ternyata di situ ada terselip satu lafaz yang mungkin tidak ada. <clears throat> Seperti disebutkan dalam tahqiq <clears throat> bahwa yang antum punya kitabnya. Rasulullah SAW mengatakan di sini, "Man asa arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqah." Kalimat ini tidak ada dalam sahih Muslim. Kata mentakik Wahya inda Ahmad. Adanya di dalam Musnad Ahmad. Dan disahihkan oleh disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, ini sering mereka yang kadang-kadang para imam itu di zaman dahulu zaman zaman kudama <clears throat> mereka yang sangat luas hafalannya banyak hafalannya justru ketika mereka meriwayatkan sebagian hadis bisa tertolak kok bisa karena terlalu banyak hafalannya misalnya az Azuri az kita maklum Ibnu Syihab az ini hafalannya luar biasa Justru karena hafalannya luar biasa itu Mursal Azuri dianggap paling lemah. Dianggap paling lemah. Kenapa? Beliau hafal semua, Kak. Tanpa dia kan seleksi dari ini dari ini makanya dan juga karena setiap kali kali mendengar mereka mendengar sekali saja itu sudah nyantel dalam ingatan ya. ini yang membuat mereka khawatir kalau mendengarkan perkataan-perkataan ahli bid'ah nyanyian musik itu tertanam dalam hati teringat dan itu sulit lupa. Itu sulit lupanya. Ini yang membuat mereka selalu kalau ada kata-kata bid'ah bicara untuk telinga pergi. ada pun definisi araf nanti disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Mananya sama dengan juga judul araf itu sama dengan kahir Cuma di sini araf itu sirah mubalaghah minal arf al arif yaitu orang-orang yang di, nanti disebutkan <clears throat> yaitu yukhbir bima enam eh, yukhbiru alladhi apa al yukhbir minal mustaqbal <clears throat> anil mustaqbal yukhbir anil mustaqbal memaparkan menerangkan menceritakan keadaan-keadaan di masa yang akan datang ini Allah kan dukun nah, sama seperti itu di sini disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam Nah, mereka yang mendatangi orang seperti ini termasuk kan kalau dulu istilahnya di negeri kita dukun. Ke lebih maju sedikit, lebih halus orang pintar, ya. Yang kerennya paranormal. Sama ini semuanya. Mereka akan ceritakan tentang perkara ya. Nah, masa yang akan datang ramal Siapa saja yang mendatangi orang-orang seperti ini, dia bertanya kepadanya, lalu membenarkan, artinya membenarkan sini mengakui, menganggap benar perkataan tersebut, Lantuk tuqbal sholat salatu arba'ina yaum. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ini di dalam Musnad Ahmad. Di dalam Sahih Muslim tanpa kalimat masaddaqah. Berarti mutlak siapa saja yang mendatangi paranormal dan dia menanyakan kepadanya tentang suatu perkara, berarti tidak akan diterima sholatnya. Kan mutlak berarti tidak ada ini keadaan dia membenarkan atau tidak. Pokoknya asal dia datang kepada paranormal lalu menanyakannya, menanyakan perihal yang akan terjadi tentang sesuatu dia membenar mengakui mengakuinya atau tidak mengakuinya, menganggap orang itu jujur atau tidak, tapi dia semata-mata datang dan menanyakan itu sudah tidak diterima sholatnya 40 hari. Ini dalam sholat Muslim. Nah, di dalam Musnad Ahmad mungkin itu Allah alam apakah itu sebagai kuyutnya tapi jelas disebutkan kalau dia menganggapnya itu benar maka tidak diterima sholat Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول Man atafa kahinan Siapa yang datang kepada dukun Mendatangi dukun Fasaddaqahu bima yaqul dia meng, apa namanya mengakui menganggap orang itu benar dengan apa yang dia katakan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Nah, mereka yang datang kepada paranormal dan membenarkan apa yang dia katakan menganggapnya benar ah, dalam perkara yang dia enam dia sampaikan itu berarti dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Qur'an. Kenapa demikian? Al-Qur'an menyatakan bahwa tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Dan dia menganggap orang itu benar tahu. Berarti dia menganggap orang itu sebagai orang yang tahu perkara gaib berarti mengangkat orang tersebut derajat dengan dengan Allah nah, dari sisi itu berarti dia kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rawahu Abu Daud disahihkan juga oleh Syekh Albani rahimahullah taala Allah rahimahullah walil arba'ah walil arba'ah ashabu sunan ya al arba'ah itu ashabu sunan semuanya Tirmizi, An-Nasai, Abu Dawud, Ibn Majah, tambah wal Hakim. Waqala sahihun. Riwayat yang di atas atau dua enam. Dikatakan oleh Imam Al-Hakim sahih ala syartihima. Sahih berdasarkan riwayat menurut syarat Imam Bukhari dan muslim. Nah, sering kalau disepakati oleh para ulama yang datang belakangan itu memang demikian Nah, Tapi kalau Anda itu seringnya terjadi karena beliau mungkin nah, lupa atau lalai nah, karena juga tasnaful tasnafulnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. nah, jadi bisa mengikat kemutlakan yang di atas yang mungkin di dalam sahih muslim berarti mereka yang dikafirkan itu atau mereka yang tidak diterima sholatnya itu adalah orang yang datang kepada Tuhan. Kalau misalnya mujarad yang akan disebutkan dalam Sahih Muslim, jadi sekedar dia datang bertanya itu sudah tidak diterima sholatnya ya mungkin konteksnya beda lagi dengan yang hadis Abu Hurairah ini dijelaskan oleh para imam ini ini kalau dia datang kepada dukun atau kepada paranormal dan dia membenarkan jatuh dia ke dalam kekafiran kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa Abi bi jayyid an Ibnu Mas'ud mithlu mithluhu mawqufan. Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la dengan sanad yang jayid dari Ibn Mas'ud seperti itu juga tapi mauquf hanya sampai pada Ibn Mas'ud. <clears throat> Qala rahimahullah qauluhu tayyibna wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له ليس منا من تطير ini dia sendiri yang berbuat tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan tatayur dia sendiri yang berbuat. Yang kedua, au tutuyira lahu. Tutuyira lahu. Orang lain yang mentatayur untuk dia. yang berbuat orang lain tutuyira lahu ditatayurkan untuk dia au takahana yakni au laisa minna man takahana dia sendiri yang melakukan entah dia sendiri yang melakukan dalam artian dia sendiri yang jadi dukun atau dia sendiri yang bertanya kepada dukun takahana au tukuhina lahu atau didukunkan untuk dia, artinya mungkin didatangkan dukun untuk dia atau ditanyakan kepada dukun untuk dia. Nah. Au sahara, laisa minna man sahara. Dia sendiri yang melakukan. Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan sihir. Au suhiralahu. Disihirkan untuk dia. adalah ada yang membantu. Ya, saya carikan dukun atau tukang sihir menawarkan diri untuk nah membantu dia. Qala rahimahullah qala Rasulullah nah, marfu'an ini berarti Rasulullah yang mengatakan wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang datang kepada dukun lalu dia membenarkannya membenarkan apa yang dia katakan berarti dia kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس duna qawlihi wa man ata ila akhirih. Berarti sampai au lahu itu dari hadis Ibnu Abbas dengan sanad yang hasan. Ala kulli hal berarti hadis ini sahih. Ancaman dari Rasulullah SAW tidak termasuk golongan kami. Bisa dikatakan kafir, bisa juga dalam keadaan dia tidak termasuk dalam barisan Rasulullah SAW. Sesat, menyimpang. Nah. Qala al-Baghawi rahimahullah. Sekarang definisinya. Qala al-Baghawi al-Arraf alladhi ma'rifat al umur bi muqaddimat yustadallu biha 'ala al-masruf wa makani bala. Nah Ya ini arnab orang-orang yang mengaku, mengklaim dirinya mengetahui berbagai perkara dengan mukaddimat-mukaddimat. Nah. Yustadallu biha Yustadallu biha alal masruq. Mereka jadikan itu untuk dalil tentang barang yang dicuri. Wa makanid dhallah. Tempat benda yang hilang atau anak yang hilang atau orang yang hilang. Wa nahyi dzalika tetapi mukaddimat-mukaddimat yang dimaksud di sini itu bukan syai'in mahsus. Bukan perkara yang mahsus. Mahsus itu yang tertangkap indera. Lain kan kalau misalnya kita tanya sama polisi curian ya. Polisi kan menanyakan hal-hal yang logis kan, yang real yang dia tanyakan itu, gimana kejadiannya, bagaimana nanti dicari data bagi si orang yang melakukan yang pencurian atau saksi-saksi ditanya kalau ada CCTV yang diperiksa kamera itu berfungsi atau tidak ini amrun mahsus perkara yang artinya tertangkap indera nah, saksi tanya biasanya dengar kejadian suara seperti ini ada suara nah, ini kan sesuatu yang mahsus lain halnya dengan yang dimaksud di sini mukadimat mukadimat di sini amrun yang nggak nalar lah nggak ada hubungannya dengan untuk penelitian tahap demi tahap untuk sampai kepada siapa yang melakukan, kemudian bagi apa namanya, e, di mana hilangnya. Nah, Qala wa nahwi dan yang semisal itu. Waqila ada juga yang mengatakan huwa al-kahil. Al-araf itu juga adalah al-kahin. Wal kahin walladhi yukhbiru 'anil mughayyabat fil mustaqbal. Kahin itu sama dengan Allah, dia menerangkan tentang perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, tukang-tukang ramal, para para paranormal atau yang lebih halus sedikit kalau dia pakai sorban ya orang pintar lah. Nah, Wakilah Allah yukhbiru anna fi dhamir Araf ataupun kahin itu juga dikatakan ada juga berpendapat bahwa dia adalah yang menerangkan hal-hal yang tersembunyi dalam batin. Amma fi dhamir entah dalam hati orang itu atau yang diajak yang bicara وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله العراف اسم للكاين والمنجم والرمال Arras itu istilah yang meliputi dukun juga termasuk arraf. Wal munajjim juga dikatakan arraf, ramal juga dikatakan arraf. Wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq. Dan yang sejenis mereka yang bicara tentang mengenali perkara-perkara itu dengan cara-cara seperti ini dengan cara-cara yang tidak mahsus, tidak nalar. Akhirnya juga untuk solusinya mereka ya cuma potong ayam putih, cari ayam hitam. Kamu yang anak coba. Nah kalau antum tanya sama Habib sebentar, tanya sama Habib lain lagi, sebentar, diam sejenak, dah. Saya lihat di neraka nggak ada, di surga nggak ada, berarti orangnya masih hidup. Nah, ini kalau ditanyakan sama Habib, Nah. Allah dengar. Qala rahimahullah wa qala Ibn Abbas fi qaumin yaktubun abajad. Abajad ini huruf rajah kita katakan. Huruf rajah. Huruf rajah itu yaitu alif, ba, ja, dal, ha, waw, zain. Nanti di, ada ringkasan. Kalau dalam aslinya dalam di kalangan orang Arab, abjad hawas putih ini punya nilai artinya mereka gunakan untuk menghitung kalender penanggalan tarikh tahun sekian tanggal sekian bulan sekian itu mereka sebut dengan huruf-huruf ini alif ba jin dal sampai berapa Sepuluh itu hitungannya 1 2 3 4 5 6 7 8 sepuluh. nanti setelah sepuluh huruf ini dua puluh, tiga puluh, 30 puluh sampai seribu. Jadi kadang-kadang nanti misalnya di nusrah-nusrah kuno atau mungkin di uang-uang dirham lama, kadang-kadang cuma disebut jimha misalnya atau toha atau misalnya seperti itu. Itu tangga bukan bukan kode rahasia tapi itu tahun penanggalan seringnya. Ya, ini tahun sekian, tahun sekian. Ya itu abajir. Nah, abajir ini kadang-kadang nanti ditulis kalau misalnya antum datang ke yang walaupun dia mungkin pakai baju hitam, jenggotan pakai tasbih, nanti dikasih Nah, kalau kamu ingin kuat nanti coba ini baca nanti apa baca ditulis ba sin mim alif lam lam ha. Ayo apa bacanya? Bukan bismillah loh, salah kalau kamu baca bismillah. Itu huruf aja, huruf jin. Itu huruf jin itu, bukan huruf bukan huruf bismillah. Jadi jangan dibaca bismillah. Ya, jangan dibaca bismillah. Itu huruf rajah namanya, huruf abajid. Nah, atau abajad. Yang biasa pakai itu itu tadi, imma arraf, kahin atau nah. Nah, kalau ulama kita seperti beliau rahimahullah itu Syekh Muhammad bin Salim yang punya syarah Nazmul warafat fil usul fikih itu di akhir itu menyebutkan apa namanya nah ketika mensyarah perkataan al-imriti yang men, men, yang menawamkan membuat apa al-warafat itu dengan manzumah bait-bait syair ada kalimat apa namanya tentang itu kapan tanggal bulan tahun selesainya manzumah itu itu dicontohkan oleh Syekh Muhammad Ibn Semin juga seperti guru beliau Syekh Sa'di rahimahullah ketika menerangkan tentang kapan Masjid Jami' Al-Kabir di Unaizah itu dibangun. Itu dengan ini juga baik syair yang menunjukkan apa? Abajid. Tapi bukan apa? Untuk apa? Nah, uh, di apa namanya? diterangkan di, di syarah oleh beliau ini tahun bulan kapan ini selesainya syarah tersebut atau masjid juga. Ya? Nah, itu bisa. Nah, nah itu tidak masalah. Tapi yang dimaksud di sini tercela di sini seperti kata Ibn Abbas ini kaum yaktubuna mereka itu untuk itu. Ya. Huruf ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra. Apalagi? Ha, mim, nun alif lam ra ha ya Min nah itu seperti itu kadang-kadang itu kalau bisa kita maklumi maknanya itu yang kalau kadang-kadang bisa kita maklumi mungkin mereka nah walaupun itu salah kita bisa kita menebak-nebak tapi kadang-kadang seringnya itu mantra-mantra syaitan yang mereka tulis ya. Sin salabi misalnya, ya kan? Nah, ditulisnya dengan sin. Ayo, nanti ini ini baca ini padahal itu apa jin salafi misal gitu. dengan huruf Arab ayo itu bukan huruf nah ya bukan huruf Arab tapi nah, bukan bukan bacaan ayat ya. nah misal seperti itu wayang dulu nanti nujum dan melihat memperhatikan bintang nah, ingat kembali pada waktu yang lalu yang dimaksud di sini yang dulu natin nujum yaitu dalam hal apa takdir ada tidaknya takdir di bintang tersebut terhadap kejadian di muka di muka bumi. Karena kita kemarin sudah bahas ilmu nujum itu ada yang boleh, ada yang tidak. Ilmu nujum yang dibolehkan, ilmu nujum yaitu nah kita mengetahui jalannya matahari, bulan yang nah, perjalanan matahari, bulan, kemudian letak bintang-bintang letak bintang-bintang karena itu juga itu menunjukkan arah. Itu menunjukkan arah. Ini boleh. Nah, itu namanya ilmu taisir. Ilmu taisir. Dengan kita mengetahui perjalanan matahari kita tahu oh ini sekarang sudah waktu duha. Nah, kapan waktunya? Kemudian oh ini baru apa namanya? Waktu masih belum zawal, masih di atas puncak kepala. Tidak boleh kita sholat. Itu pentingnya kemudian Ini ilmu ilmu taisir. Nah, juga bulan misalnya cari hilal. Kemudian ini tanggal berapa? Bulan purnama berarti tanggal 14 atau tanggal 15. Ya. Nah, kemudian letak-letak bintang. Nah, bintang-bintang itu masing-masing punya tempat tetap. Ada yang dia selalu menunjuk ke arah utara, ada yang selalu menuju ke arah timur, ke arah barat, selatan. Jadi selalu berada posisi-posisi itu, dia selalu, oh ini kalau bintang ini ada, berarti ini kita di selatan. Nah, yang sering itu yang kita perhatikan bintang kalau misalnya biasanya seringnya kalau kita bersih langit itu, cuma sampai sekarang belum pernah ketemu dua bintang gugusan bintang waluku ya bintang waluku yang kayak gayung itu Jawa apa namanya? Yang kayak cidukan itu. Itu Waluku. Bintang tujuh itu bukan yang bukan merek anu ya buat sakit kepala. Itu biasanya kalau ini ada itu nah bintang skorpion yang selatan itu ada. Nah, dan ini Allah alam apa dan salah satu yang sering Anda sampaikan, salah satu sisinya itu yang kotak itu itu selalu menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ke arah kiblat. nah begitu Anda perhatikan masjid Syekh Namukbil itu memang tuh sesuai dengan apa arahnya itu dengan sisi luar dari bintang tersebut. Nah, baik. Itu ilmu taisir ilmu taisir. Nah, yang dilarang yang di sini dijadikan celaan itu adalah apa yang dikatakan oleh beliau, ma'ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Ya. Aku tidak melihat apa yang mereka yakni orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu, melakukan azajir dan melihat bintang itu punya bagian di sisi Allah. Ya. Ini orang-orang yang mempelajari ilmu ilmu takdir, ilmu perbintangan, ilmu nujum, yang ilmu itu ilmu takdir. Bisa ilmu takdir itu lihat seperti di apa yang dibantah oleh Rasulullah dengan anggapan ketika meninggal dunia Ibrahim putra Rasulullah SAW itu gerhana terjadi. Ini berarti karena kematian Ibrahim atau karena gerhana ini nah, pertanda kematian Ibrahim. Tidak ada kaitannya kata Rasulullah. Muncul bintang satu bintang, oh berarti ini ada yang lahir, orang besar lahir akan terjadi seperti ini. Nah, itu ilmu takdir namanya dan ini yang tidak boleh dipelajari. Ini yang tercela tercela untuk dipelajari. Nah, dan ini disebutkan oleh Ibnu Abbas, tidak punya tidak dapat bagian. Tidak dapat bagian. Bahkan sebagaimana yang telah lalu, mereka yang mempelajari ilmu takdir, ilmu takdir ini itu berarti apa? Iqtabasa syu'batan minas sihr. Zada ma zada. Berarti dia mengambil secerah, secercah dari sihir. Bertambah kalau dia semakin mendalami ilmu nujum tersebut. Nah, nah itu makan dari beliau rahimahullah. Kita lihat keterangan Syekh Sa'di rahimahullah bab maja'atil fuhan wa nahwihim. Ai min kulli man yad'i al ghaiba min al ghaibi bi ayyi tariqin min at-turuq. Yani dari setiap orang yang mengaku punya ilmu gaib. Siapa saja baik itu yang sorbannya besar ataupun dia pakai jubahnya hitam ya. mengaku dia punya ilmu gaib punya pengetahuan tentang perkara gaib dengan cara apapun dia dapatkan dia punya dukun karena Allah sudah menyatakan tidak ada satupun perkara gaib eh, perkara gaib di alam ini melainkan Allah saja yang mengetahuinya Rasul pun tidak Allah menyatakan alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah tidak tampakkan di berkenaan itu kepada siapapun illa man irtada min rasulin kecuali yang diridhai oleh Allah dari kepada rasulnya. Itu pun tidak semua. Ada banyak hal yang tidak Rasulullah ketahui, ketahui. Di antara buktinya sudah diberitakan lewat mimpi wahyu Rasulullah melihat dalam mimpinya itu akan ada kerabatnya yang meninggal dunia dalam perang Uhud. Tapi nggak tahu beliau siapa yang akan meninggal dunia. Ternyata Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Ternyata Ham, Hamzah bin Abdul Muttalib. Nggak tahu. Ya. Dan beliau tidak tahu lubang-lubang jebakan yang dibuat oleh orang-orang Quraisy. Terperosok beliau. Ya. Dan bahkan banyak kehilangan sahabatnya, 70 orang. Sahabat beliau, ya, berguguran. termasuk diantaranya yang mirip dengan beliau, yang berdekatan dengan beliau, Mus'ab bin Umair. radhiyallahu an sampai Ibnu Qami'ah berteriak mengira bahwa yang dibunuhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Lau lau a'lamul lastakthartu minal khair. Allah perintahkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan itu. Bukan tawadhu, memang beliau tidak tahu. Memang beliau tidak tahu. Kecuali yang diberitahukan oleh Allah. Kecuali yang diberitahukan oleh Allah. Wadalika anna Allah Ta'ala huwal munfarid bi'ilmil ghaib. Dan ini termasuk prinsip penting, pokok. Ya, menyelisihi kenyataan ini. Karena ini dalam Al-Quran disebutkan. Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah tahu perkara gaib berarti dia dusta dan berarti mengingkari Al-Quran. Bahkan dia kufur menuduh Rasulullah tahu perkara gaib, ini semua perkara gaib. Tidak ada yang beliau ketahui, bahkan beliau diperintahkan oleh Allah jelas. Ya. Nah, untuk menyatakan bahwa beliau tidak tahu perkara gaib. Nah. Nah, siapa yang mengaku-ngaku menyamai Allah punya juga mengetahui perkara gaib baik itu dengan perdukunan yang mempelajari ilmu teori ataupun apalah yang bisa untuk sampai pada tingkatan dia sebagai dukun atau paranormal ya apa atau yang lainnya au atau sekedar membenarkan menidak adalika orang yang mengaku dirinya tahu perkara gaib faqad ja'ala lillahi syarikan berarti dia telah menjadikan untuk Allah itu sekutu fima huwa min khasaifihi dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Waqad kadzaballaha wa rasulah. Dan berarti dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Lu kenal? Al-Quran menyatakan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Sementara dia mengatakan saya tahu perkara gaib. Atau dia nah, apa namanya membenarkan ada orang yang lain. Ternyata ada makhluk Allah yang tahu perkara gaib. Rasulullah SAW juga menyatakan seperti itu. Menyatakan banyak buktinya. Dalam pertikaian misalnya, nah, dua orang sahabat nah berselisih misalnya. Aku tidak tahu di antara kalian siapa yang jujur. Kalau misalnya saya menangkan salah satunya di antara kalian berdua dan kemudian dia dapatkan bagiannya maka nah, hati-hati dia mungkin dia akan menerima bagiannya dari neraka Allah seperti itu Rasulullah mengingatkan. Karena Rasulullah nah, salah satu di antara kalian tuh ada yang dusta, nah, salah satu di antara kalian itu ada yang nah ini diingatkan bahkan dalam peristiwa nah nah, suami menuduh istrinya itu dalam peristiwa itu dalam surat An-Nur itu. Dalam peristiwa An-Nur surat An-Nur itu Rasulullah nah, nggak nggak bisa memastikan siapa di antara mereka. Kenapa bukti? Nah, buktinya Nabi itu salah satu bukti bahwa Rasulullah tidak tahu perkara gaib. Nah, dan dalam riwayat disebutkan juga dia salah satu di antara kalian berdua ada yang tidak tidur. Sampai akhirnya terbukti suaminya benar. Suaminya yang benar. Baik. Dan ini dalam pelajaran kita yang telah lalu dalam usul talata termasuk salah satu di antara nah ruasa at-tawaghit. Pentolan-pentolan tohud. Pentolan tohud itu mereka yang ya, mengangkat dirinya menyatakan apa namanya menyatakan yang disembah selain Allah yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridho yang kedua yang pertama iblis ya yang pertama iblis yang kedua yang di nah, dia disembah dalam keadaan dia ridho disembah selain Allah dalam keadaan dia ridho yang ketiga dia mengajak orang lain mengajak orang lain untuk menyembah dirinya ini juga takut yang keempat mengaku-ngaku punya ilmu gaib. Ini juga pentolan tauhid. Yang kelima baru ini para orang-orang yang bertahkim tidak dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi bukan hanya satu ini saja. Yang kalaupun yang satu ini saja bisa termasuk di situ penguasa, kiai, ustadz, nah, hati-hati, nah, amirul jamaah. Bisa termasuk sebagai pentolan tauhid. Bisa sebagai pentolan tauhid. Nah, orang-orang yang mengaku punya ilmu gaib itu termasuk pentolan pentolan tauhid yang lima yang pertamanya iblis. Yang pertamanya adalah iblis. Yang kedua disembah dalam keadaan dia ridho, disembah bersama Allah selain Allah dalam keadaan dia ridho. Makanya dalam definisi tauhid itu Kulumau bidamin dunillahi fa huwa segala sesuatu yang disembah selain Allah dalam keadaan dia riba itu namanya tagut. Ya, termasuk rasul, rasul tawahid. Kemudian dia mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Ini juga toh tagut. Yang keempat tadi apa? Yang tahu perkara mengaku mengaku tahu perkara perkara gaib. Yang kelima Orang-orang yang bertahkim tidak dengan apa yang diturunkan oleh oleh Allah. Jadi, nah, jadi mereka orang-orang khawarij yang taunya tauhid itu cuma yang ini. Ya, cuma yang kelima ini. Ya, itu pun mereka nggak paham. Kalau mereka mau mempelajari ustadz mereka, amir mereka itu juga tauhid. Bisa jadi toh tauhid. Baik. Qala rahimahullah wa kathirun minal kahakuhana atau kahana al muta'alliqah bi syayatin la takhlu minasyirki wa taqarrub ila al wasa'id dan kebanyakan perdukunan itu ya berkaitan dengan syayatin itu tidak lepas, tidak bersih, ya, ya. tidak kosong dari syirik dan takarruf kepada wasaid wasaid. Bahkan diceritakan ya, makin sakti dukun itu berarti dia makin kafir. Ya, makin ampuh. Antum berobat datang ke sana langsung cespeng, ya, langsung sekali sembuh sekali dapat. Kata sebagian teman yang apa ya, tempat ada dan punya kerabat ahli perdukunan seperti itu itu mushaf Al-Quran itu dijamban di bawah kaki WC ditanam di situ nah, memang hebat katanya sakti luar biasa tapi naudzubillah kafir luar biasa juga nah bahkan mungkin nggak pernah meleset ramalannya, pengobatannya, tapi makin kafir. Nah, itu dia. Nah, itu tadi yang kemarin kita lewat. Ya, mereka itu menganggap punya khadam, padahal mereka yang jadi khadam. Kiai-kiai, ustaz-ustaz kampung ya, dukun-dukun itu mereka itu bukan siapa? Khadam saya. Padahal dia yang jadi khadam. Dia diperintah, dia disuruh. Kalau kamu tidak begini, begini, begini, amalan-amalan, amalan ini, kamu saya tidak akan mau memenuhi disuruh mungkin baca ini baca itu di tempat ini tempat itu puasa ini puasa itu amalan ini supaya apa diluluskan keinginan dia oleh jin-jin dan syaitan ini tadi nah maka sesungguhnya bukan mereka yang mempunyai khadam tapi dia yang jadi khadam para syaitan ini nah qala rahimahullah allati tasta'inu biha ala da'wal ulumil ghaibiyah yang dengan itu mereka memanfaatkan yang digunakan oleh mereka untuk bisa mengaku-ngaku punya ilmu gaib. Fahuwa syirkun. Itu adalah syirik min jihati da'wa musyarakatillahi fi ilmihi alladhi ikhtassa bihi. Dari sisi mengaku-ngaku bisa menyaingi Allah dalam ilmunya yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wa min jihati taqarrub ila ghairillah dan yang kedua, karena dia bertakarrub kepada sesuatu selain selain Allah. Sama dengan bab ini bab dua bab yang lalu. Dua bab yang lalu disebutkan oleh beliau, kenapa sihir itu dimasukkan dalam bab tauhid, sementara di dalam bab ke-23 itu cuma diterangkan oleh beliau maja sihir. Tidak dihukumi. Walaupun secara apa kita namanya, nah kita pahami bahwa dia dimasukkan dalam bab kita bertauhid berarti ada sesuatu yang menyimpang dari sihir ini. Walaupun itu hanya sekedar dosa besar, dia menggunakan sihir itu dengan cara-cara yang mungkin dengan bahan-bahan kimia, obat-obatan, tapi yang dilakukannya adalah misalnya memisah suami istri, memcerai, memisah rusak hubungan dua orang, itu dosa besar. Dan kita tahu al-ma'asi naun minasyirk. Ya. Nah, itu berarti apa? Merusak tauhid dari sisi itu apalagi dari sisi yang disebutkan oleh beliau ini tadi terkait juga dengan di sini. Dari sisi dia takarrub kepada selain Allah. Kemudian mengaku-ngaku perkara tahu perkara gaib. Nah, juga disebutkan dalam bab yang lalu, jadi karena di apa para dukun itu biasanya tukang-tukang sihir itu memanfaatkan apa? mengistikhdam syaitan Padahal dia yang jadi khas padam. Nah, وفيه fihi الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان al Nah, di dalam ini ya, pelarangan-larangan ancaman-ancaman yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu untuk apa? Itu adalah upaya dari syariat untuk menjauhkan manusia dari perkara-perkara khurafat yang merusak agama dan merusak akal. Ya, lihat kata orang Barat, Ya, memang nggak nggak nalar, nggak nggak logis. Ini orang-orang bodoh yang percaya percaya dengan dukun-dukun itu. Nah, nggak bukan orang modern, bukan orang maju. Walaupun dikemas dengan apa namanya istilah yang sekarang mungkin paranormal. Bukan nggak ada di kalangan orang barat itu kan sihir paranormal seperti itu. Iya memang nah cara-cara mereka demikian. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah. Ya. <coughs> Al-ula la yajtami'u tasdiqul kahin ma'al iman bil Quran. Tidak akan mungkin menyatu antara mempunyai sikap mengakui dukun itu sebagai seseorang yang benar perkataannya ya membenarkan dukun dengan beriman kepada Al-Qur'an. Bagaimana dalam hadis? Nah, enggak mungkin karena yang, yang apa Allah menyatakan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Nah dia menganggap orang itu benar tahu perkara gaib, tidak mungkin. Berarti tidak akan mungkin. Nah orang kalau orang itu betul-betul beriman kepada Al-Quran maka dia tidak akan terima apapun yang dikatakan oleh seorang dukun atau paranormal. Walaupun pernah benar, walaupun pernah kejadian, itu memang pernah terjadi, memang. Kan disebutkan dalam riwayat syaitan-syaitan itu mencuri dengar sampai ke langit dunia itu berlapis, bertingkat. Satu di atas yang lain. Nah, kadang-kadang mereka sampai mendengar apa yang dibicarakan oleh para malaikat di langit dunia. Tapi sebelum dia sampai ke teman yang di bawahnya, dia sudah kena sambaran lemparan bintang. Kadang-kadang lolos, selamat dia. Sempat dia menyampaikan yang di bawah, dia mati terbakar. Yang ini dikejar lagi bintang-bintang yang lain. Tempat dia menyampaikan ini bahwa dia pun terkena. Sampai akhirnya apa? Sampai ke dukun. Nah, itu sudah dikemas dengan 100 kedustaan. Jadi satu yang satu kata yang dia dapatkan itu sudah ditambahi dengan 100 kedustaan. Nah, ini 100 kedustaan itu tidak dipedulikan oleh orang yang mendengar dari dukun ini. 100 kedustaan kebohongan itu nggak dipedulikan. Yang penting apa? Pernah sekali benar ya nah ini yang terjadi asalnya <clears throat> yang kedua tasrih di annahu kufrun tegas dinyatakan di situ bahwa perbuatan seperti ini adalah kufur dalam dua riwayat dalam dua riwayat jalan ya dari Abu Hurairah juga nah bahkan juga dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Yang ketiga, zikru man tukuh hinalahu disebutkan bukan hanya orang yang melakukan tapi bahkan didukunkan untuk dia itu juga terkena itu juga terkena ancaman ini kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Ar-Rabi'ah dzikru man Tidak hanya yang melakukan sendiri, tapi orang lain melakukan untuk dia dalam keadaan dia riba Ya. Nah, ini dia terkena ancaman juga. Bara'ah Rasulullah dari dia dan bahkan dalam hadis akhir hadis disebutkan berarti dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, khamisah zikru man suhiralahu. Sama. As-Sadisah, zikru man ta'allama abajad. Menyebutkan tentang orang yang mempelajari abu abajad. Nah, ya. Nah, abajad ini sendiri kalau di apa namanya? konot apa namanya? Nah, ya sesuatu yang sebetulnya bukan perkara yang jelek lah. Tahu huruf-huruf ini untuk sekedar tahu. Tapi kalau dimanfaatkan digunakan seperti itu untuk raja, untuk mantra-mantra ini yang salah. Nah. Asalnya zikrul farqi bainal kahin wal arwah. Nah. Zikrul farqi bainal kahin wal arwah. Nah. Disebutkan di bawah yang punya tafsirnya itu mengatakan al-kahin alladhi ta'al khabar anil kainat di mustaqbal zaman. Kalau beliau tadi menyebutkan Al-Araf yadda'i ma'rifat al-umur bimuqaddamat bimuqaddimat yustadallu biha 'ala al-masruf. Nah, sama. Ini ada yang mengatakan, nah, membedakan, tapi ada juga yang menyamakan. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyamakan antara araf dan kahin. Kahin itu termasuk araf. Nah. Wallahu a'lam bissawab.